بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dan dengan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala al-ikhlas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa senantiasa ikhlas di dalam ucapan-ucapan kita, di dalam perbuatan-perbuatan kita dan seluruh aktivitas kita termasuk kehadiran kita di majelis yang mulia ini. Ikhwana A'azanallahu wa Kita masih membaca kitab Syurutus Salah Wa Arkanuha Wa Wajibatuha Dengan mengambil keterangan Dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Terhadap kitab ini <clears throat> Dan kita masuk pada Pembahasan atau sampai pada perkataan mu'alif rahimahullah wa arkanus salah arba'ata asyar dan rukun rukunnya salat itu ada 14 nah ini setelah kita selesai dari pembahasan surutus salah syarat syarat sahnya salat maka masuk pada pembahasan arkanus solat, ya, pembahasan tentang rukun rukunnya solat. arkan itu jamak dari ruknun ya, ruknun itu artinya secara bahasa al-janib al-aqwa ya, sisi yang kokoh makanya disebut <clears throat> uh, eh, zawiyah atau bagian pojok suatu bangunan ya, itu adalah rukun karena bagian pojok yang bangunan itu biasanya empat persegi panjang rumah ya maka pojok-pojoknya itu dikatakan rukun karena itu adalah sisi yang paling kuat dari sisi-sisi yang ada di tembok bangunan maka dalam bahasa Arab pojok atau bahasa Arabnya zawiyah pojok suatu bangunan ya, zawiyatul bait atau zawiyatul bina itu adalah rukun disebut dengan rukun karena pojok dari satu bangunan yang bertemu antara satu tembok dengan tembok satunya ini adalah sisi yang lebih kuat dari sisi yang lainnya ini secara bahasa ataupun secara syariat yang dimaksud dengan rukun yang dimaukan dengan rukun adalah sesuatu yang tersusun dari sesuatu tersebut suatu ibadah. Kalau sholat ya sesuatu yang atau gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang dengannya terbentuklah suatu ibadah yang namanya sholat. Kita tahu bahwa sholat itu berupa ucapan-ucapan, berupa perbuatan-perbuatan. Maka di antara ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang ada dalam sholat itu, di antaranya ada yang memiliki hukum rukun, di samping ada juga yang memiliki hukum wajib. Di samping juga ada yang memiliki hukum sunnah. Yang rukun tentunya yang paling kuat, yang paling penting dari seluruh ucapan atau gerakan-gerakan yang ada di dalam sidang sholat. Ini rukun. <clears throat> ya, ini sesuatu yang menyusun suatu ibadah atau kalau dalam sholat khususnya adalah ucapan-ucapan ya, dan gerakan-gerakan yang tersusun dengan ucapan dan gerakan tadi sholat yang tidak sah sholat itu kecuali dengannya yang tidak sah sholat itu kecuali dengannya sehingga nanti akan terbedakan antara yang rukun dengan yang yang sunnah kalau yang sunnah meskipun itu adalah suatu gerakan atau ucapan yang membentuk sholat atau yang menyusun ibadah yang namanya sholat, tapi kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi sah dan tidak sahnya sholat. tapi kalau rukun ini akan berpengaruh dengan sah dan tidak sahnya sholat. sebagaimana juga perkara yang wajib jadi di dalam sholat itu ada dari ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan sholat itu dari mulai berdiri takbiratul ihram sampai salam di sana itu ada ucapan-ucapan, ada gerakan-gerakan yang kalau dikelompokkan ada yang kelompoknya rukun, ada yang kelompoknya wajib, ada yang kelompoknya sunnah. yang akan kita bahas adalah yang rukun, yang tidak akan sah sholat itu kecuali dengannya. Dan ini memiliki kesamaan dengan syarat dalam hal ini. Memiliki kesamaan dengan syarat sahnya sholat dalam hal ini dalam hal berkaitan dengan sah dan tidak sahnya salat maka rukun dan syarat itu sama sesuatu yang sangat penting yang harus terwujud dalam kita menjalankan salat karena kalau tidak terwujud syarat-syaratnya tidak sah salatnya begitu pula harus terwujud rukun-rukunnya kalau tidak terwujud rukun-rukunnya maka juga tidak sah salatnya maka ini salah satu sisi kesamaan antara syarat dengan rukun. Syarat sahnya sholat sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, ya. Yang bisa kita sebutkan secara ringkas barangkali untuk mengingatkan syarat sahnya sholat yang pertama adalah Islam, kemudian berakal, kemudian tamyiz yaitu sudah mencapai genap tujuh tahun ya. nah, ini tujuh tahun sudah genap menuju ke delapan tahun ya. umur tujuh tahun sampai genap e, masuk ke dalam delapan delapan tahun ini tamyiz kemudian niat eh, kemudian maaf al Islam al akal kemudian apa namanya at tamyiz Islam berakal kemudian dia tamyiz yaitu sudah berumur tujuh tahun ya, sempurna tujuh tahun kemudian suci dari hadas ya, suci dari hadas kemudian suci dari najis ya. sudah berapa suci dari najis sudah lima kemudian menutup aurat ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah telah masuk waktu sholat. Yang kedelapan adalah menghadap ke arah kiblat. Yang kesembilan adalah niat. Ya. ini syarat sahnya sholat yang tidak akan sah sholat kecuali dengan ter terpenuhi itu semuanya. Terpenuhi syarat-syarat tadi. Islamnya, berakalnya, tamjiznya, suci dari hadasnya, suci dari najisnya, menutup auratnya, menghadap kiblatnya, telah masuk waktu sholatnya, niatnya, dari syarat-syarat sahnya sholat itu harus terpenuhi semuanya. Nah, begitu pula yang akan kita bahas rukun-rukun sholat juga harus terpenuhi. Namun apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau rukun-rukunnya salat itu adalah tadi ucapan-ucapan atau gerakan-gerakan yang membentuk ibadah yang namanya salat. Ya. Sementara syarat ya, syarat sahnya salat itu tidak ada kaitannya dengan gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan yang ada dalam salat. Tidak ada kaitannya. Namun harus ada ketika salat. Harus ada ketika salat kalau rukun-rukunnya sholat itu berganti-ganti dari ucapan yang satu ke ucapan berikutnya, dari gerakan yang satu ke gerakan yang berikutnya. Ini rukun-rukunnya sholat. Tapi kalau syarat sahnya sholat adalah sesuatu yang harus ada semenjak hendak sholat sampai selesai selesainya sholat, sampai salam. Susi dari hadas misalnya, itu harus ada sejak orang mau sholat sampai salam. Kalau kemudian di tengah-tengah sholat kemudian orang itu berhadas ya, buang angin misalnya maka tidak sah sholatnya tidak boleh dilanjutkan sholatnya karena tidak terpenuhi syaratnya dia harus ada dia harus ada dari apa sejak sebelum sholat sampai sampai salam harus suci dari hadas terus gitu harus dalam keadaan suci dari hadas, suci dari najis, dari mulai hendak sholat sampai selesai sholat. Harus menghadap ke kiblat dari mulai hendak sholat ya, sampai selesai sholat. Ini syarat. Ya. Adapun rukun itu ber, berpindah-pindah, berganti-ganti. Terkadang berdiri, kemudian terkadang ruku, terkadang sujud, terkadang kemudian duduk begitu. Nah, ini perbedaan antara syarat dengan uh, rukun. Nah, dan para ulama sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan yang dahulu, para ulama ketika menyusun syarat-syarat sahnya sholat, menyusun rukun-rukunnya sholat, wajib-wajibnya sholat atau menyebutkannya di dalam kitab-kitab mereka, ya, ini adalah sebagai suatu sarana atau satu wasilah untuk lebih memudahkan dalam memahamkan sholat ya, kepada umat ini. Ya. Meskipun yang seperti ini tidak di, tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan syarat sahnya sholat sekian, syarat sahnya sholat ini, ini, ini tidak menyebutkan itu. Nah, rukun-rukunnya sholat ini, ini tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama melakukan ini adalah dalam rangka untuk memahamkan sholat dan hukum-hukumnya, apa yang menyebabkan tidak sahnya, apa yang harus dilakukan ketika sholat supaya diterima dan seterusnya untuk memahamkan sholat kepada umat ini. Maka ini bukan ziyadah ala syarat. bukan tambahan, bukan mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak ada dalam syariat, bukan. Meskipun tidak ada dalilnya dari uh, ayat atau hadis yang menyebutkan kalimat syarat rukun, ya, tidak ada. Namun ditunjukkan oleh dalil tadi, ditunjukkan oleh dalil. Hanya diungkapkan dengan ungkapan yang yang lain untuk memudahkan memudahkan umat ini memahami salat gitu. Nah, ini misalnya Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya layak balu layak balullah salat ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia wudhu Kemudian para ulama mengatakan ini berarti masuk ke dalam syarat sahnya sholat. Hanya perbedaan uh, ungkapan dan para ulama menyusun syarat sahnya sholat sekian, rukun-rukunnya sholat sekian. Ini dari tatabu, dari apa namanya upaya mereka setelah mereka berupaya meneliti apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran maka kemudian mereka menyusun ini semuanya. Dan ini sekali lagi bukan sesuatu yang menambah-nambahi syariat, ya. tetapi ini sebagai sarana, sebagai wasilah untuk memahamkan syariat, sebagai wasilah untuk mendekatkan syariat. Ini harus dibedakan supaya tidak kemudian menganggap ini sebagai sesuatu yang bid'ah nah, atau sesuatu yang baru dalam syariat. Tetapi ini wasilah, bukan zat ibadahnya. Karena yang dimaksud dengan bid'ah itu dalam sisi zat ibadahnya, tapi ini wasilahnya, wasilah menuju kepada royah, menuju pada satu tujuan yang tujuannya adalah memahamkan syariat. Wal wasilah atau al wasail laha ahkamul maqasid. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya wasilah itu akan dihukumi sesuai dengan maksudnya. Nah, karena maksudnya adalah sesuatu yang baik dan untuk mendekatkan syariat, memahamkan syariat, maka jadilah wasilah ini adalah wasilah yang harus kita syukuri, yang harus kita uh, pelajari dari para ulama-ulama kita. Nah, kalau contoh yang lainnya, gampangnya barangkali dicetaknya kitab-kitab sekarang ini. Ya. Dicetaknya kitab-kitab ya, barangkali tidak ada di masa-masa para sahabat atau setelahnya dari para tabi'in. Meskipun mereka menulis menulis karya tapi tidak dicetak. Maka ini bukan sesuatu yang baru dalam syariat, tetapi untuk menjaga syariat. Dibangunnya madrasah-madrasah, ma'had-ma'had. Ini tidak ada barangkali di masa dahulu. Nah, di masa sahabat tidak ada madrasah. Ya. Tapi itu untuk menjaga syariat, untuk menyebarkan syariat, untuk memahamkan syariat. Maka yang seperti ini adalah sarana yang tidak bertentangan dengan syariat, tetapi justru sesuai dengan maksud daripada syariat, maksud dari eh, dari diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah azanallahu ini arkan atau rukun-rukunnya as-salah. As-salah sebagaimana kita ketahui adalah ibadah yang berisi apa? ibadah yang berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini salat secara syariat. Ini suatu ibadah yang berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan dengan salam. Dan ini merupakan ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat besar bahkan ini ibadah yang ada pada seluruh syariat atau ada pada seluruh uh, syariat yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW mereka semuanya membawa ibadah yang namanya salat. Nah, disebutkan dalam uh, kisah uh, ibunya Nabi Isa alaihissalam Allah mengatakan ya Maryam muknuti li rabbik wasjudi warka'i ma'arraki'in wahai Maryam ya, beribadalah engkau kepada Rabbmu dengan ruku, dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salat di masa-masa sebelumnya meskipun tidak sama. Bagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak sama waktunya, tidak sama bilangan rakaatnya, tidak sama tata caranya, tetapi memiliki uh, apa namanya? memiliki syariat yang sama yaitu ibadah yang namanya yang namanya sholat. Nah, dan ini e, sesuatu yang sangat bisa dipahami karena memang sholat adalah penghubung, penghubung antara seorang hamba dengan Robnya. Ya. Sehingga pada setiap syariat, pada setiap syariat yang dibawa oleh seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala, sholat ini ada. Karena sebagai sarana untuk menghubungkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat dalam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat ini memiliki kedudukan yang tinggi dijadikan sebagai arkanul Islam yang kedua ya. dan disyariatkannya juga dengan dengan apa namanya dengan cara yang istimewa tidak sebagaimana syariat dari ibadah yang lainnya, disyariatkannya ibadah yang lainnya. Salat sebagaimana kita pahami disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, penutup para nabi, nabi yang paling mulia nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj langsung nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah ini tanpa e, wasitah tanpa perantara Nah, langsung menerima dari Allah Subhanahu wa taala tidak melalui perantara sebagaimana syariat yang lainnya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi khusus untuk salat ini tidak. dan ini disyariatkan di tempat yang paling tinggi. Jadi tempat yang pernah dijangkau oleh manusia. Nah, disyariatkan di tempat yang yang paling tinggi. Dan Pertama kali disyariatkan salat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk menjalankannya 50 kali. 50 kali sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa ibadah salat itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu eh, harus tumbuh dalam hati kita cinta kepada salat. Senang untuk menjalankannya dengan penuh semangat, tidak malas menjalankannya. Karena ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang luput pada sebagian kita. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah bagian daripada iman, ikatan iman yang paling kuat. Ausaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, cinta di atas uh, agama Allah Subhanahu wa taala kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan iman yang sangat kuat. Dan salat merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tumbuh dalam hati kita cinta yang besar kepada salat ini jadi tumbuhkan kepada anak-anak kita, keluarga kita untuk cinta dengan ibadah yang sangat besar ini. Ya. Yang kemudian 50 kali yang tadinya diperintahkan 50 kali pada umat ini kemudian diringankan menjadi lima kali. Lima kali pelaksanaannya tapi 50 kali timbangannya. Timbangan di akhirat nanti eh, ditimbang dengan berat ibadah eh, dengan timbangan ibadah 50 50 kali, dilakukan 50 kali. Padahal pelaksanaannya hanya apa namanya? hanya lima kali. Dan ini bukan 50 kali karena setiap kebaikan dilipat gandakan jadi 10, tidak. Tetapi 50 kali betul-betul dihukumi sebagai ibadah yang bernilai 50 kali sholat. Padahal pelaksananya hanya 5, 5 sholat saja. Maka ini semuanya menunjukkan tentang keutamaan Allah. Rahmat Allah yang luas, yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Sehingga kita diberi keringanan yang luar biasa dengan balasan yang sangat besar. Ibadah yang sangat mudah, ibadah yang sangat ringan, namun balasannya adalah balasan yang tidak pernah uh, dilihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terbayang, tidak pernah terbetik di dalam di dalam hati kita. Oleh karena itu ibadah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah harus betul-betul kita jaga sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaganya. Hafidu ala salawat. Jagalah oleh kalian salat-salat. Hafidu ala salawat wa salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat dan juga salat wusta. Nah, apalagi salat asar merupakan salat yang paling besar nilainya dari seluruh salat yang ada. Ya. Dan semuanya dijaga. Salat ini dijaga pelaksanaannya ya dan juga dijalankan dengan ditegakkan ya. karena perintahnya adalah wa aqimus tegakkanlah salat bukan sekedar mengerjakannya maka harus dipenuhi syarat-syaratnya harus dipenuhi uh, rukun-rukunnya oleh karena itu mempelajari syarat-syarat salat rukun-rukun salat adalah perkara yang uh, sangat penting sehingga kita bisa menjalankan perintah salat yang merupakan ibadah yang sangat besar yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar keutamaannya bisa kita menjalankannya dengan benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah mengatakan wa arkanus salah arba'atu arba'ata asyar syarat-syarat sahnya salat ada 14 kemudian disebutkan secara global القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين سجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wattaslimatan disebut satu persatu secara secara global. Nah, sebetulnya sebagian para masyai mengisyaratkan bahwa yang paling ideal itu disebutkan dulu tentang sifat salat secara umum disampaikan dulu sifat sholat secara umum ya. Kemudian setelah itu baru disebutkan tentang rukun-rukunnya supaya tergambar dulu, tergambar dulu sholat itu sholatnya Nabi sholat seperti apa. Baik yang itu rukunnya, yang wajibnya, yang sunnahnya tergambar semuanya. Bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dipilah-pilah rukun wajib dan sebagainya supaya tergambar dulu. Idealnya seperti itu. Nah. Sebagian para masyayikh mengatakan seperti itu. <clears throat> Namun di sini mualif rahimahullah taala tidak menjelaskan tentang sifat salat terlebih dulu. Bahkan disebutkan dulu rukun-rukunnya uh, salat ya. Barangkali wallah a'lam bishawab karena uh, secara umum ya, orang sudah tahu tergambar sudah yang namanya salat itu dari mulai takbir sampai salam itu sudah tergambar sehingga tidak perlu disebutkan e, terlebih dahulu ya. dan nanti dalam kitab berikutnya setelah surut usalah ada kitab yang wallah alam e, dari hasil yang kita amati seakan-akan kelanjutan dari kitab ini yaitu kitab yang berjudul Adabus Salah Al Adabul Masyi ila Salah adab berjalan menuju sholat itu judul kitabnya tapi pembahasannya tentang sifat sholat tentang puasa ya, dan seterusnya tapi judulnya menggunakan pembahasan yang pertama dalam kitab itu yang disebut dengan adab yang berisi tentang adab sholat adab menuju ke sholat maka judulnya mengikuti bab yang pertama dari kitab itu padahal isinya bukan hanya adab menuju sholat saja tapi di dalamnya juga ter e, eh, terkandung pembahasan tentang sifat salat. Sifat salat. Nah, tapi sangat rinci pembahasannya. Sehingga kalau itu didahulukan ya, barangkali juga akan memakan waktu panjang. Karena rinci dari mulai mengangkat tangan, bagaimana mengangkat tangannya, bagaimana jari-jarinya ketika mengangkat tangan dan seterusnya. Ini dibahas dalam pembahasan sifat salat dari kitab kelanjutan dari kitab ini nah, ala kulli hal setiap eh, para ulama barangkali memiliki cara pandang yang dalam hal ini berbeda. Namun eh, kita mengikuti kitab ini tidak kita sebutkan dulu sifat salat secara lengkap, ya. tetapi kita sebutkan langsung kepada arkanus salat. Yang saya yakin sifat salat secara lengkap eh, sudah tergambar Meskipun secara rinci barangkali ada hal-hal yang uh, sebagian tidak mengetahuinya. <clears throat> Namun itu perkara-perkara yang biasanya berkaitan dengan dengan sunnah, ya, perkara yang berkaitan dengan sunnah. Sementara ini adalah perkaitan yang berkaitan perkara yang berkaitan dengan rukun, maka kita dahulukan pembahasannya. Baik, ikhwana fidin azanallahu wa iyyakum. Yang pertama disebutkan di sini adalah al-qiyam ma'al qudrah al-qiyam ma'al qudrah. Berdiri ya, bagi yang mampu. Ini rukun yang pertama. Ya, rukun yang pertama dimulai dengan dengan berdiri ya, bagi yang bagi yang mampu. Karena orang kalau sholat mulainya dengan apa? Mulai dengan berdiri. Nah, mulai dengan ee, eh, berdiri. Maka jadilah ini sebagai rukun yang yang pertama dan bukan Allahu Akbar sebagai rukun yang yang pertama. Nah, bukan takbiratul ihram sebagai rukun yang pertama karena takbiratul ihram itu datangnya setelah orang itu berdiri. Sehingga kalau ada orang takbiratul ihram tapi belum berdiri, salatnya sah atau tidak? Takbiratul ihram tapi dia belum berdiri, Salatnya tidak tidak sah kalau itu dalam keadaan salat fardu. Dalam keadaan salat fardu. Ya. Dalam keadaan salat fardu, maka seorang itu takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ya. Tidak boleh dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk atau berbaring kecuali kalau dia tidak mampu untuk berdiri. Kecuali kalau dia tidak mampu untuk berdiri. Ya. Adapun sholat sunnah, sholat sunnah maka tidak mengapa seorang itu melakukannya dengan tidak berdiri. Ya, jadi di sini berdiri bagi yang mampu sebagai rukun sholat itu untuk sholat yang fardu, untuk sholat yang wajib, yang fardu yang lima waktu itu. Sholat yang lima waktu itu rukunnya yang pertama adalah adalah berdiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilal kiblah fakadir. Jika kamu hendak sholat maka menghadaplah ke arah kiblat. Ini berdirilah menghadap ke arah kiblat dan ini adalah ke arah kiblatnya ini merupakan apa e, syarat ya. dari syarat sahnya sholat fakadir kemudian ber kemudian bertakbir maka didahulukan berdiri ini dari rukun-rukun yang lainnya karena dalam prakteknya orang itu harus berdiri dulu. Harus berdiri dulu ketika hendak sholat, terutama di sini sholat fardu. Ya. Sehingga kalau ada orang sholat fardu lima waktu, tapi tidak berdiri padahal dia mampu, padahal dia mampu maka sholatnya tidak tidak sah. Nah, kecuali kalau dia tidak mampu untuk berdiri karena sebab sakit misalnya sehingga dia tidak bisa sholat fardu dengan berdiri maka dia sholat sesuai dengan apa yang dia mampu dengan duduk atau dengan ee, eh, berbaring miring atau berbaring terlentang sesuai dengan e, kemampuannya atau kalau memang dalam keadaan dia tidak bisa melakukannya dengan berdiri misalnya dia sedang dalam apa namanya dalam pengobatan misalnya sedang dalam atau sedang diobati yang dalam proses pengobatan ini dia tidak boleh berdiri padahal sudah masuk waktu sholat misalnya maka meskipun dia tidak sakit tapi sedang dalam atau dia sakit yang mampu berdiri sakit yang mampu berdiri tapi dalam pengobatan yang yang menyebabkan dia tidak boleh berdiri dalam proses pengobatannya maka dia boleh melakukannya dengan tidak berdiri. Atau barangkali dicontohkan juga oleh para ulama, orang yang memang dalam satu tempat yang dia tidak mungkin untuk berdiri, misalnya dalam satu ruangan, dalam satu rumah yang atapnya sangat pendek yang dia tidak bisa berdiri misalnya. Maka di sini pun tidak mengapa. Dia itu untuk sholat eh, apa namanya meskipun tidak eh, berdiri. Nah, kalau memang dia tidak bisa keluar dari ruangan tersebut. Atau misalnya yang tidak boleh yang tidak berdiri juga mungkin sholat sholat e, orang sholat di belakang imam yang imamnya tidak mampu berdiri. Imamnya sholatnya tidak bisa berdiri dengan duduk karena sakit misalnya. Maka makmumnya semuanya sholat dengan dengan duduk dan tidak boleh e, berdiri kondisi nah, kondisi-kondisi seperti ini membolehkan seorang itu untuk sholat dengan tidak tidak berdiri. Tetapi yang afdol ketika imam itu sakit ya, dan sakitnya kemungkinan lama, tidak bisa berdirinya lama, alangkah baiknya kalau dia mewakilkan ke yang lainnya untuk menjadi imam dan dia menjadi makmum saja. Nah, sehingga nah, kalau memungkinkan kalau ada yang bisa menggantikan dia menjadi imam, maka akan lebih baik Allah alam sebagaimana pernah kita dapatkan dari beberapa jawaban para masyai dalam masalah ini. Tapi kalau seandainya dia harus jadi imam, sementara dia tidak bisa berdiri, maka makmumnya juga tidak boleh apa? Berdiri sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah sholat sebagai imam dalam keadaan duduk karena sakit dan para sahabat diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat dengan duduk semuanya. Nah, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Ini rukun yang pertama al-qiyam ma'al qudrah berdiri bagi yang mampu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238 sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat lima waktu. Jagalah oleh kalian salat-salat yang fardu wassalatil wusta dan salat wusta. Disebutkan secara khusus menunjukkan keutamaan dari salat al-wusta ini. Menunjukkan keistimewaan salat al-wusta di samping salat-salat yang lainnya dan salat al-wusta sebagian para ulama mengatakan adalah salat asar. Ya, salat asar yang kadang sebagian kita e, melakukannya tidak sesempurna sholat yang lainnya bahkan justru. Padahal ini sholat yang paling paling besar daripada sholat-sholat yang lain. Semuanya semuanya besar, semuanya e, istimewa, tetapi ini lebih istimewa lagi. Sehingga e, apa namanya? E, kalau kita mengistimewakan lebih, maka itu sesuai dengan syariat. Yang ini justru terkadang kita malah menjalankannya, ya bukan berarti meremehkannya, tapi terkadang tidak lebih dari yang yang lainnya. Nah, tidak lebih dari yang lainnya, semangatnya sem e, dalam menjalankannya. Ya. Padahal ini adalah sholat yang paling yang paling besar. Nah, tepat waktunya dan seterusnya. Terkadang malah sholat asar ini yang kita jalankan mungkin nah, mungkin tidak berjamaah ya, bagiannya atau mungkin terlambat jamaahnya sementara sholat yang lainnya sholat maghrib misalnya datang dengan di awal waktu ya itu bagus sesuatu yang bagus tapi sholat asar itu ya, lebih besar daripada sholat maghrib disebutkan secara khusus di sini maka ini mestinya eh, tidak disepelekan sebagaimana atau tidak dikalahkan dengan sholat-sholat yang lainnya. <clears throat> Sebagaimana bersemangat dan tepat waktu dan berjamaah dan dalam keadaan sebagus-bagusnya kita ketika menjalankan salat ya, maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur maka yang ini juga harus seperti itu bahkan diistimewakan kalau bisa karena disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah disebutkan salat-salat yang lainnya. Allah menyatakan hafizu ala salawat jagalah oleh kalian salat-salat kalian, salat yang fardu wa as-salatil wusta dan salat wusta. Padahal ini bagian daripada salat, tapi dikhususkan penyebutannya, menunjukkan pentingnya salat wusta ini yaitu salat asar. Kemudian Allah menyatakan waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillah dan berdirilah kamu. Berdirilah kalian karena Allah Subhanahu wa taala qanitin dengan khusyuk di sini menunjukkan bahwasanya ada perintah untuk berdiri. Perintah untuk berdiri ketika hendak hendak salat. Ya. Perintah untuk berdiri ketika hendak salat ini menunjukkan tentang apa? Tentang wajibnya. Bahkan bukan sekedar wajib masuk ke dalam rukun. Masuk ke dalam rukunnya salat. Ya. Beda antara wajib dengan rukun. Kalau wajib ketika seseorang itu lupa dari menjalankannya, terlupakan dari menjalankannya, ya, itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun, ketika seorang itu terlupa dari melakukannya, tidak bisa diganti, harus didatangkan. Ya. Kalau tidak didatangkan, maka tidak sah salatnya. Seperti berdiri, mampu berdiri tapi dia tidak mau berdiri, maka tidak sah salatnya. Nah, berbeda kalau yang wajib, Atau kalau yang lainnya misalnya e, rukun yang lainnya misalnya ruku misalnya atau sujud ketika seorang itu lupa ya. Lupa tidak ruku langsung sujud misalnya. Dan baru ingat ya. Baru ingat setelah rokaat berikutnya. Setelah masuk rokaat berikutnya, ketika membaca surah Al-Fatihah barangkali ingat, oh tadi Rokat yang tadi saya belum ruku. Yakin tidak ragu-ragu, tadi belum ruku. Maka rokaat yang tadi tidak sah. Rokaat yang tadi tidak sah dan rokaat yang sekarang sedang dijalankan menggantikan rokaat yang yang tadi. Tidak bisa ditinggalkan kalau rukun. Meskipun karena lupa harus didatangkan. Tapi kalau wajib ya, lupa misalnya yang wajib adalah membaca tasyahud awal pada rokaat yang kedua dia lupa tidak tasawuf awal, langsung berdiri. Maka tidak apa-apa, tidak usah duduk lagi, tidak apa-apa. Tapi nanti setelah salam atau sebelum salam dia apa? Sujud sahwi. Bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini bedanya antara yang rukun dengan yang wajib. Yang semua semuanya, semuanya harus harus dijalankan, harus dilakukan. Kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah sholatnya. Ditinggalkan dengan sengaja, baik itu yang rukun ataupun yang wajib itu tidak sah sholatnya. Namun perbedaannya ketika lupa, ketika lupa menjalankannya. Apabila itu rukun, maka harus didatangkan, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Meskipun nanti juga disyariatkan untuk sujud sahwi setelah mendatangkannya, tapi tidak bisa diganti saja dengan sujud sahwi tidak bisa. Tapi kalau yang wajib itu bisa diganti dengan apa namanya sujud sahwi dan tidak harus di tidak harus didatangkan. Nah, nah di sini ada perintah untuk berdiri. Allah menyatakan wakumu lillahi qanitin berdirilah kalian karena Allah untuk sholat qanitin dalam keadaan kalian itu khusyuk. Dalam keadaan kalian itu betul-betul eh, menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Maka ini masuk ke dalam perintah dan dimasukkan oleh para ulama sebagai perkara yang rukun. Karena disebutkan pula dalam hadis yang lainnya sholli qa'iman. Bukan dalam dalil yang lainnya dalam hadis Nabi menyatakan sholli qa'iman. Salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati' kalau engkau tidak mampu untuk berdiri, maka apa? Faqa'ida. Salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' kalau engkau tidak mampu, fa'ala jambin maka sholatlah dengan berbaring miring. Ala jambin itu berada di sisi kanan atau sisi kiri. Tergantung kemana arah kiblatnya. Kita katakan arah kiblat karena itu bagian daripada syarat sahnya sholat. Maka seorang meskipun dia berbaring juga harus menghadap ke arah kiblat semampunya. Kalau dia bisa berbaring miring, ya. Kalau dia eh, bisa menghadap ke kiblat meskipun dengan berbaring, maka itu harus dia lakukan. Ya. Maka dia berbaring miring apakah di sisi kanannya atau di sisi kiri tubuhnya tergantung di mana arah kiblatnya. Kemana arah kiblatnya? Kalau tidak mampu semuanya ya Allah menyatakan fattaqullah mastata'tum bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kemampuan kalian. Nah, namun di sini menunjukkan luasnya salat itu harus apa? berdiri kalau dia mampu dan orang yang salat dengan duduk padahal dia mampu berdiri maka tidak sah tidak sah salatnya ya. Baik. Ya. Maka ketika masih bisa berdiri ya harus lakukan dengan berdiri. Ya. Oleh karena itu orang yang orang yang dalam perjalanan ya upayakan ketika sholat turun dari kendaraan. Ya. Ini kendaraan sholat turun dari kendaraan sehingga tidak sholat di atas kendaraan karena kalau di atas kendaraan barangkali tidak bisa tidak bisa berdiri maka dia usahakan bagaimana dia upayakan dan dia ketika naik kendaraan juga ditentukan waktunya dipikirkan waktunya kira-kira nanti sampai di di sana jam berapa untuk bisa sholat pada waktunya untuk bisa sholat dengan berdiri untuk bisa sholat memenuhi syarat-syaratnya untuk bisa sholat memenuhi rukun rukun-rukunnya. Nah, tapi kalau memang tidak mampu ya sholat sesuai dengan dengan kemampuannya apakah itu di kapal, apakah itu di pesawat. Usahakan bisa berdiri berdiri. Nah, mencari tempat yang dia bisa sholat dengan berdiri, dia berdiri. Ketika sudah tidak mampu, maka sholat sesuai dengan kemampuannya. Wallahu taala a'lam <clears throat> ya. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat tadi surat Al-Baqarah dan dinyatakan dalam hadis eh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kita baca tadi. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idah fa illam tastati' fa 'ala Janbin. Kemudian dikatakan dalam sarahnya amma fi salatin nafilah adapun dalam salat sunnah fayajuz an yusalliha wa huwa jalis. Adapun kalau salat sunnah boleh orang itu salat dengan duduk. Boleh. Tidak termasuk dari rukunnya salat untuk salat sunnah. Meskipun dia tidak sakit, tapi pengen duduk sholatnya ketika sholat sunnah tidak apa-apa. Nah, namun dikatakan dalam syarah di sini wa ajruhu ala nisfi min ajril qaim. Tapi pahalanya separuh pahala orang yang sholat berdiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sholatu al-jalis ala nisfi min salati al-qaim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salatnya orang yang duduk separuh pahalanya dari salat orang yang orang yang berdiri. Nah, maka yang afdal meskipun salat sunnah ya afdalnya adalah an yusalliha qa'ima seorang itu menjalankannya dengan berdiri liyahsulal ajral sulal al ajra kamilan supaya dia mendapatkan pahala dengan sempurna dari pahala salatnya. Di hadis Abdullah ibn o, ibn Amr ibn Al As radhiallahu anhuma sebagaimana yang disebutkan oleh atau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn Al As radhiallahu anhuma dalam masalah itu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Itu lafadznya saya ingat saya tadi. Lafadznya salatu al-jalis ala nisfi min salatul qa'im salat orang yang duduk pahalanya separuh dari salat orang yang berdiri. Nah, wa idza lam yastati al-marid an yusalliya qa'ima fasalli fasalla al-fardha wan nafla jalisan. Kalau karena sakit sehingga dia tidak mampu untuk berdiri, maka boleh bagi orang yang sakit tadi untuk salat meskipun dengan duduk baik itu sholat fardunya, apalagi sholat sunnahnya. Apalagi sholat sunnahnya, sholat sunnahnya mampu pun boleh duduk. Tapi ini bagaimana kalau sakit? Kalau sakit, ya tentu saja eh, boleh. Yang fardu saja boleh dengan duduk, apalagi yang sunnah. terus bagaimana pahalanya? Nah, di sini bedanya. Pahalanya karena dia sakit sehingga dia sholatnya dengan duduk maka meskipun sholatnya duduk tapi pahalanya sama dengan pahala orang yang sholat berdiri pahalanya sama dengan pahala orang sholat berdiri karena dia memang tidak mampu untuk berdiri karena dia memang tidak mampu untuk berdiri maka dikatakan di sini fasallal fardhu wan nafla jalisan falahul kamila maka orang yang sakit itu silahkan sholat sesuai dengan kemampuannya apakah dengan duduk ataukah dengan berbaring miring dan pahalanya sama dengan pahala orang yang sholat dengan berdiri apakah sholat fardunya ataukah sholat sunnahnya liqalihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis Abi Musa dalam hadis Abi Musa radhiyallahu anhu ila maridul abd atau safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha rawahul bukhari bukan dalam hadis bukhari apabila seorang hamba itu sakit atau dia itu bepergian apabila seorang hamba itu sakit atau dia itu bepergian maka akan ditulis bagi dia amalan orang yang yang melakukannya dalam keadaan dia tidak bepergian ataupun dalam keadaan dia tidak sakit. Ini yani seorang yang sakit atau dia safar sehingga karena sakitnya dan safarnya dia tidak bisa menjalankan apa yang biasa dia lakukan. Karena sakit biasanya berdiri, dia tidak bisa berdiri. Kemudian apa? Salatnya dengan duduk. Karena bepergian biasanya dia melakukan satu ibadah kemudian tidak bisa dia lakukan karena sedang bepergian. Maka dia ditulis sebagai orang yang melakukan ibadah tersebut ya sebagaimana orang yang melakukan ketika dia itu sedang tidak bepergian dan ketika dia itu sehat nah, maka ini juga menunjukkan tentang keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membiasakan ibadah orang-orang yang membiasakan ibadah dari ibadah-ibadah yang dia lakukan ketika dia terhalang dari melakukannya karena satu uzur maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melakukannya meskipun dia tidak melakukannya karena ada udur. Nah. Khonafidin <clears throat> azanallahu ayyakum ini rukun yang pertama. Nah, rukun yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu dan ini khusus untuk sholat fardu. Ya, adapun sholat sunnah maka ini tidak termasuk rukunnya salat. Berdiri ini tidak termasuk rukunnya salat dalam salat sunnah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah melakukan salat sunnah dalam keadaan beliau duduk, dalam keadaan beliau itu duduk, ya, meskipun tidak sakit, meskipun tidak sakit. Namun dalam keadaan, eh, namun untuk salat fardu beliau tidak pernah melakukan salat fardu dengan duduk kecuali ketika beliau itu sakit. Maka dibedakan dalam hal ini antara salat fardu dengan salat sunnah berkaitan dengan satu rukun ini. Rukun yang pertama yaitu berdiri. <clears throat> Kemudian khonafidin azanallahu wa iyyakum masuk ke dalam rukun yang kedua. Nah. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Dikatakan dalam syarahnya, takbiratul ihram awalu takbiratis salah. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama dari takbir-takbir yang ada dalam salat. Kita tahu dalam salat, salat itu tersusun dari ucapan-ucapan takbir. Ada takbir-takbir yang diucapkan ketika kita sholat. Itu ketika mau mulai sholat, ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang satunya, ketika mau ruku, ketika mau sujud, bangkit dari sujud, ya kan? Bangkit dari tasyahud awal, nah, dan seterusnya. <coughs> Di sana ada takbir. Tapi yang rukun dari takbir-takbir yang banyak itu dalam sholat yang rukun cuma satu, itu takbiratul ihram. Ya. Nah, adapun yang lainnya <clears throat> itu bukan perkara yang rukun tapi nanti masuk ke dalam perkara yang wajib. Ya. Sehingga apabila seorang itu <clears throat> sholat kok tidak takbiratul ihram <clears throat> meskipun dia dia ruku, dia sujud, maka tidak dianggap sebagai <clears throat> orang yang sholat. <clears throat> ya. Bisa difahami insya Allah. Ini takbiratul ihram, takbir yang pertama. Dan yang dimaksud dengan takbir adalah ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar. Itu takbir. Jadi takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya, lakukan. Ya. Ini kalau kalau ada orang mengangkat tangan tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar, cuma mengangkat tangan saja kemudian sedekat, maka dia belum menjalankan rukun rukun salat ini dan tidak sah salatnya. Meskipun dia kemudian melakukan gerakan yang lainnya dari rukun-rukun salat yang lainnya, tapi rukun takbiratul ihram ini dia tidak jalankan, maka dia belum masuk ke dalam salat karena takbiratul ihram ini yang mem, yang merupakan per, apa namanya? awal seorang memulai salat. Maka dikatakan takbiratul ihram. Dikatakan takbiratul ihram. Kata-kata ihram mengingatkan kita pada orang yang melakukan haji. Orang yang haji itu melakukan ihram. Ya, melakukan ihram. Kalau orang apa namanya? orang yang haji sudah ihram, maka dia tidak boleh melakukan apa yang tadinya boleh dilakukan. Apa tadi boleh dilakukan seperti memotong kuku, memotong rambut, memakai minyak wangi yang tadinya boleh dilakukan ketika sudah ihram, maka orang yang haji tadi tidak boleh melakukannya. Begitu pula setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, ya, maka apa yang tadinya boleh dilakukan di luar sholat tidak boleh dilakukan ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar. Jadi harus ada takbiratul ihram. Nah, begitu pula orang yang masbuk. Ya. Orang yang masbuk, ya, baik, dia harus memulai sholat dengan takbiratul ihram. Jangan langsung ruku tanpa takbiratul ihram. Misalnya mendapatkan imam sedang ruku, maka dia takbiratul ihram Allahu akbar <clears throat> jangan cuma mengangkat tangan apalagi sedekap tidak perlu sedekap kalau sudah mendapati imam ruku kalau sudah mendapati imam imam itu ruku maka seorang itu harus langsung ruku tapi sebelum ruku harus dimulai dengan takbiratul ihram sebagai pintu masuk ke dalam sholat dia harus mengatakan Allahu Akbar sebagai mulainya sholat, tapi langsung ruku dan tidak perlu dia sedekat, Karena orang yang sedekat itu biasanya ketika berdiri. Dan ini tidak perlu berdiri. Karena karena dalam hadis dikatakan e, <clears throat> apa yang kau dapatkan sama tum pasolu kata Nabi. Apa yang kamu dapatkan dari imam ikutilah. Imam sedang ruku, maka Allahu Akbar langsung ruku. Imam sedang sujud, Allahu Akbar langsung sujud. Dan boleh juga dengan dua kali takbir sebagai takbir takbiratul ihram yang pertama dan takbir menuju ke ruku. Allahu akbar untuk takbiratul ihram, kemudian Allahu akbar lagi untuk uh, ruku. Tapi yang pertama tidak boleh ditinggalkan. Takbiratul ihram tidak boleh ditinggalkan karena ini merupakan uh, rukun dari rukunnya sholat dan disebut dengan takbiratul ihram. Ini sebagaimana ihram fil haji wal umrah ketika orang itu melakukan ibadah haji atau kemudian orang itu mengatakan atau orang melakukan melakukan eh, umrah, Wa inna ma sumiyat takbiratul ihram li'annahu yahrum 'alal musalli idza dakhala fi salatihi bi hadhihi takbirah umurun kanat halalan lahu qabla dzalik kal aqli wa syurbi wal kalam wa ghairi dzalik. Dikatakan takbiratul ihram karena setelah Allahu akbar haram bagi dia, tidak boleh bagi dia untuk melakukan apa yang tadinya boleh ketika sebelum takbiratul ihram tadi. Nah, seperti makan, minum, bicara, itu sudah nggak boleh lagi. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, tahrimu tahrimuha takbir, tahrimuha at-takbir, ya. yang mengharamkan sholat dari hal-hal yang tadinya boleh kemudian jadi tidak boleh dalam sholat adalah at-takbir wa tahliluha at-taslim yang kemudian menghalalkan, membolehkan apa yang tidak tadinya tidak boleh adalah dengan salam. Kalau sudah salam boleh melakukan apa yang tadinya tidak boleh sebagaimana sebelum sholat. Ketika sudah Allahu Akbar tidak boleh lagi makan, minum, bicara. Tapi kalau sudah apa namanya salam maka boleh ya untuk melakukan apa yang tadinya tidak diperbolehkan. Nah, baik. Ini rukun salat yang yang kedua yaitu takbiratul ihram yaitu takbir yang pertama dari takbir-takbir yang ada di dalam salat. Nah, yaitu ucapan Allahu Akbar. Itu ucapan Allahu Akbar yang mestinya dengan ucapan ini kemudian mengingatkan kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya tidak lagi bernilai. Ya, tidak lagi punya nilai besar di hati kita, semuanya kecil, semuanya hina. Kita adalah makhluk yang lemah, kita makhluk yang hina dan apa yang ada di dunia ini semuanya kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ucapan ini mestinya seorang memulai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan melupakan yang lainnya, ya, melupakan yang lainnya sementara dilupakan dulu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai eh, dengan dia salam, sampai selesai dari salatnya. Kita lupakan dunia kita, kita lupakan urusan-urusan dunia kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu menjadi kecil. Semua itu menjadi tidak bernilai. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan yang kita anggap besar hanyalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari balasan balasan yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya sehingga yang lainnya menjadi kecil yang lainnya kita lupakan untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah pembahasan berikutnya rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Namun di sini Syekh rahimahullahu taala menyelingi ya, menyelingi atau menyelingi itu ya. Menyebut perkara yang lainnya sebelum masuk ke rukun yang ketiga. Yaitu menyebutkan dulu tentang disyariatkannya atau disunahkannya doa istiftah. Disyariatkannya disunahkannya doa istiftah. Dan ini disebutkan padahal bukan rukun. Bukan rukun, tapi disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala sebelum menjelaskan rukun berikutnya. Karena di dalam doa istiftah ini nanti akan dijelaskan tentang maknanya, kandungannya, isinya yang memiliki makna yang sangat luar biasa makna yang berkaitan dengan tauhid. Oleh karena itu disisipkan, nah, mungkin kalimatnya lebih tepat, disisipkan pembahasan tentang doa istiftah di antara pembahasan-pembahasan rukun-rukunnya sholat karena pentingnya makna yang terkandung dari doa istiftah atau doa, doa istiftah ini. Itu yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini eh, salah satu model atau salah satu adab akhlak yang kita dapatkan dari para ulama kita. Para ulama kita, para masyaih kita ketika menjelaskan suatu pembahasan tentang masalah agama, ya, terkadang menyisipkan satu hal yang penting meskipun bukan bagian dari pembahasannya. Disebutkan karena pembahasan itu lebih penting daripada yang dibahas. Sekarang kita sedang membahas masalah sholat. Kemudian ada pembahasan berkaitan dengan tauhid. Maka tauhid ini tidak boleh dikesampingkan, diingatkan kembali. Jadi perkara yang penting terkadang disisipkan dalam pembahasan-pembahasan yang itu tidak dibahas dalam pembahasan tersebut oleh para ulama kita untuk menunjukkan pentingnya permasalahan e, tersebut atau adanya syubhat dalam masalah itu misalnya. Ketika ada syubhat dalam masalah itu maka disisipkan perkara itu terutama syubhat yang berkaitan dengan perkara yang prinsip ya. jangan perkara-perkara yang pokok dalam pokok-pokok agama kita terkadang disebutkan meskipun bukan pembahasannya tapi itu disisipkan dalam penjelasannya untuk menunjukkan tentang pentingnya perkara e, tersebut. Namun karena pembahasan ini barangkali cukup panjang, ya, pembahasannya cukup panjang dan e, waktunya tidak mencukupi, kita undurkan pembahasan tentang istiftah doa istiftah yang bukan bagian daripada rukun dari rukunnya salat namun disebutkan disisipkan dalam pembahasan rukun-rukun sholat dalam kitab ini kita tunda pembahasannya pada pertemuan berikutnya insya Allah dan saya kira kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini tentang arkanus sekolah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in